أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Pada hari ini kita memasuki pembahasan tentang bab Lailatul Qadar. Lailah artinya malam. Al-Qadr artinya ada dua makna. Yang pertama adalah yang mulia. Sedangkan yang kedua adalah takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna yang pertama Lailatul Qadr, Lailatul Qadr maka maksudnya adalah malam yang mulia yang penuh dengan kemuliaan. Dengan makna yang kedua yang bermakna takdir, ketentuan dari Allah, maka Lailatul Qadr. Maksudnya adalah malam yang di sana ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala ketentuan untuk setahun lamanya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Lailatul Qadar merupakan malam yang mulia karena memang malam tersebut diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai keistimewaan. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa malam tersebut khairun min alfi syahr. Lebih utama dari seribu bulan. Amalan saleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan di malam tersebut mendapatkan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr yang lebih baik, lebih mulia dari seribu bulan. Pada malam tersebut pula, Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim jumlatan wahidatan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim secara sekaligus fis sama'id dunya di langit yang terendah ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara munajjaman, secara mufarrakan, secara berangsur-angsur sejak diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada Lailatul Qadr maka para ulama menjelaskan dengan lafaz anzalna yaitu diturunkan sekaligus pada malam tersebut diturunkan sekaligus tidak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi diturunkan di as-sama'id dunya dari Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala menurunkannya di langit yang terendah ini. Lafaz anzalna menunjukkan makna sekaligus. Penurunan Al-Quran secara sekaligus. Sedangkan makna lafaz at-tanzil Nazzala yunazzilu tanzilan sering kita dapati dalam Al-Quran terkait dengan penurunan Al-Quran maka proses penurunannya adalah dengan cara munajjaman mufarrakan yakni berangsur-angsur karena Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau diutus hingga beliau wafat secara berangsur-angsur sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Lailatul Qadar. Sesuatu malam yang mempunyai keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa di malam itu. Mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala pelaku dosa, pelaku kemaksiatan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, malam tersebut dinamakan dengan Lailatul Qadar, malam yang mulia. Demikian pula sebagaimana telah kita ketahui bahwa Lailatul Qadar juga bermakna malam yang ditakdirkan padanya sesuatu. Karena dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa di antara bentuk takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan adalah at-taqdir al-hauli. Takdir untuk setahun lamanya. Yang tentunya semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terciptanya langit dan bumi. Maka pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan takdir tersebut di langit dunia untuk kemudian dijalankan selama setahun apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki tersebut. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah secara global tentang pengertian Lailatul Qadar. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan tentang beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang kapan terjadinya malam tersebut, malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Beliau sebutkan Al-Hadithul Mi'atan, hadis yang ke-200 dari kitab Umdatul Ahkam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari sahabat Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya. Sahabat Abdullah bin Umar merupakan salah seorang sahabat Rasul yang mulia. Sahabat yang mulia, putra sahabat yang mulia. Putra sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Umar beliau termasuk di antara sahabat muda yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping beliau sendiri dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayah beliau Umar bin Khattab juga dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula saudari perempuannya Hafsah bintu bintu Umar merupakan istri dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itulah di antara faktor mengapa beliau radhiyallahu anhuma dalam kondisi sebagai sahabat muda namun termasuk yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manam fis sab'il awakhir anna rijalan bahwasanya sekelompok dari kaum lelaki min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam uru ditampakkan kepada mereka Lailatul Qadri waktu terjadinya Lailatul Qadar tersebut fil manam. Dalam kondisi mereka tidur. Artinya mereka di dalam mimpi-mimpi mereka ditampakkan tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Fis sab'il awakhir. Kata beliau bahwa mimpi mereka itu bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada uh, sab'il awakhir pada tujuh hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Nanti akan ada keterangannya. Di sini disebutkan bahwasanya sekelompok dari kaum lelaki min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah menjelaskan bahwasanya sekelompok dari kaum lelaki ini dari berbagai riwayat yang ada tidak disebutkan nama-nama mereka. Tidak disebutkan nama-nama mereka. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ashab Ashab tentunya jamak dari sahib. Dalam bahasa kita adalah kawan. Namun di dalam pengertian bahasa Arab mempunyai makna yang lebih dari itu. Yakni orang eh, orang-orang yang senantiasa dekat dengan uh, seseorang. Ala kulli hal bahwa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan kepada kita bahwasanya sekelompok dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang bermimpi tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Mereka bermimpi bahwasanya terjadinya malam Lailatul Qadar yaitu pada tujuh hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Al-Syeikh Al-Bassam hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengetahui tentang keutamaan malam tersebut, yang mengetahui tentang kedudukan yang tinggi dari malam tersebut, maka mereka semua berusaha untuk mengetahui kapan sebenarnya terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Hingga hal itu terbawa dalam mimpi mereka. Maka ketika mereka memperbincangkan tentang mimpi yang mereka lihat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawafa'at fis sab'il awakhir faman kana minkum mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ara yakum qad tawata'at aku melihat mimpi-mimpi kalian semua ini qad tawata'at telah sepakat fi sab'il awakhir bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya pada tujuh hari terakhir. Yakni tujuh hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Faman kana minkum mutaharriha, maka barang siapa di antara kalian berusaha untuk mencarinya, mencari malam Lailatul Qadar tersebut, falyataharraha, maka hendaknya dia mencari malam malam Lailatul Qadar tersebut fis sab'il awakhir pada tujuh hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyatakan ay as-sab'ul bawaqi. As-sab'ul awakhir maksudnya adalah tujuh malam yang tersisa. Tujuh malam yang tersisa dari bulan suci Ramadan. Wa tubda'u min 23 in kana asy-syahru naqisan. Wa min 24 in kana tamman. Tujuh hari terakhir itu jika bulan jumlah bulannya 29 hari maka dimulainya pada malam 23 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Naam. Wa min arba'in wa ishrin in kana tamman. Dan dimulai tujuh malam yang tersisa itu dari malam 24 jika jumlah bulan Ramadan tersebut sempurna yakni 30 hari. Malam 24 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, ini yang dimaksud dengan as-sab'il awakhir. Nah, di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala mengetahui bahwa sebahagian dari para sahabat beliau bermimpi tentang letak terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut, maka beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa mimpi mereka itu benar. Mimpi mereka tentang waktu terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut benar. Yaitu terjadinya pada tujuh malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan faman kana minkum mutaharriha maka barang siapa di antara kalian yang berusaha atau hendak mencarinya falyataharraha fis sab'il awakhir maka hendaknya dia mencari malam Lailatul Qadar tersebut pada tujuh hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan malam tertentu atau satu malam tertentu di antara tujuh malam yang tersisa itu. Dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam yang demikian itu agar supaya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar bersungguh-sungguh di dalam mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Benar-benar berusaha di dalam mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan di malam-malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebihnya penjelasan hadis yang ke-200 dan insyaallah kita lanjutkan penjelasan terkait dengan Lailatul Qadar ini seiring dengan uh, pembahasan hadis yang ke-201 باذنillah taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.